Beberapa kitab yang menjelaskan berbagai hadis maudhu. Para ulama ahli hadis telah menyusun kitab yang menjelaskan hadis-hadis palsu dalam rangka membela sunnah dan memperingatkan umat. Di antara kitab tersebut adalah 1. Kitab Al-Maudu'at al kubro karya Ibnu Al-Jauzi wafat tahun 597 Hijriah namun beliau belum menyempurnakannya dan memasukkan hadis yang tidak termasuk sebagai hadis palsu ke dalam kitab tersebut. Kedua, Al-Fawaid Al-Majmu'ah Fil Ahadis Al-Maudu'ah karya Imam ash shawqani wafat tahun 1250 Hijriah. Di dalamnya terdapat sikap tasahul, terlalu menggambangkan dalam memfonis palsu sebuah hadis yang pada dasarnya bukan hadis maudu'. Yang ketiga, tanzih asyariah al-marfu'ah an al-akhbar asya asyaniyah al-maudu'ah karya Ibnu Iraq wafat tahun 963 Hijriah. Kitab ini termasuk kitab yang paling lengkap dalam menghimpun hadis palsu.